بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dengan takdir Allah kita sudah memiliki diktat yang ke-38 diktat ini masih dalam rangka menggugah perasaan manusia-manusia kita di antara kita yang lupa menggugah ingatan agar kita semua ini betul-betul bersiap untuk menghadapi suatu saat yang tidak dapat tidak kita hadapi. Memang tidak sia-sia Allah menaruh dalam surat-surat terakhir dari Al-Quran Ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada hari kiamat Dan suasana-suasana semacam itu Yang sebagian kecil Yang tidak bisa diperbandingkan dengan hari itu Walaupun satu per mil satu per seribu itu tidak bisa dijadikan perbandingan walaupun hal-hal semacam itu sudah pernah kita alami di dunia sekarang tetapi nanti kita akan alami sesuatu yang betul-betul dahsyat yang betul-betul mengerikan sehingga buat seorang mukmin yang sudah ditoto oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya ingatannya tetap konsentrir konsentrasinya ke situ dia nanti akan hati-hati dia pasti akan menghitung-hitungkan langkah-langkahnya dan tindak tanduknya antara yang kita harus ingat selalu ehwal saat-saat kiamat menjelang itu semuanya dalam surat-surat di penghabisannya Al-Quran. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengetahui kebiasaan manusia ini membaca yang terakhir itulah yang paling diingat. Itu umumnya dalam bacaan apa-apa yang paling pungkasan kita baca itu yang selalu terkenal. Saya petikkan sedikit, tidak satu surat penuh, tetapi termasuk surat-surat pendek, yaitu idazul zilatil al. Maka sekarang ini terbayang oleh kita detik-detik ungkapan rahasia kita. Ini buat seorang mukmin menjadikan dia waspada apabila hari itu nanti akan dialami olehnya dan tidak dapat tidak tidak ada satu manusia pun turunan apapun dia bangsa apapun dia yang akan luput tidak kena hari kiamat yang tidak akan menangi dan mengalami hari kiamat itu belum ada manusianya dan belum ada manusia atau makhluk Allah di saat-saat itu yang tidak terkena shocknya tidak kena gegap gempita dan shocknya hari kiamat itu tidak ada katakan saja Jibril katakan saja malaikat-malaikat yang intinya malaikat 10 itu semuanya akan mengalami akibat daripada detik-detik itu. Apalagi makhluk-makhluk dhaif seperti kita ini yang sering lupa, sering menerjang larangan, sering tidak mengabaikan perintah seperti kita ini. Betapa halnya kita di hari-hari di mana hari itu hampir diambil konklusi rahasia manusia dibongkar. Oleh siapa? Ini pertanyaan kedua. Siapa yang membongkar rahasia saya? Yang membongkar rahasia kita semua adalah bumi yang kita tempati ini. Dimulai ayat itu dengan firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها bila bumi bergoncang dengan goncangan-goncangan yang dahsyat bumi mengeluarkan isi perut dan segala bebannya dan manusia bertanya mengapa mengapa ia terjadi begini di saat itu bumi menceritakan segala ehwal dirinya Ma'asyiral muslimin secara kecil-kecilan mungkin tiap orang di antara kita ini sudah mengalami apa yang dikatakan gempa betul saya sendiri mengalami di Masjid Ampel kira-kira tahun 51 satu gempa bumi yang kita sedang sujud, sholat taraweh. Demi Allah yang menciptakan saya dan saudara-saudara. Kalau saya ingat hari itu, ngeri saya. Itu suara gempa itu berbunyi seperti seperti mesin slap gitu. Berbunyi itu menara apa? Bergerak. Waktu itu Manusia yang teriak, saudara tidak percaya suara seperti orang sudah mati semua. Padahal masjid Ampel tidak kena apa-apa. Saya kalau ingat itu sekali lagi, saya ngeri. Padahal kita keluar dari malapetaka dan musibah itu dengan selamat. Ada beberapa rumah rubuh di Gresik dan beberapa orang mati. Ada beberapa tembok menjatuhi orangnya di tempat-tempat jauh dari Surabaya dari dekat-dekat Surabaya alhasil itu kegoncangan yang saya lihat paling hebat itu babut itu berombak begini saudara saya sudah tidak bisa la, ba, ba, tidak ingat baca apa yang saya mesti baca kabur takut dan sampai 2-3 hari saya ingat ingat tadi, gemeter padahal Mestinya saya dan saudara tidak ingat itu. Ingat ini. Idza zulzilatil ardh, Seluruh bumi bergoncang dengan kegoncangan itu dia mengeluarkan isi perutnya semua. Artinya bumi memuntahkan isi perutnya. Bangkai-bangkai manusia, tulang-tulangnya berserakan, keluar semua dan itu segera menjadi manusia yang digiring ke mahsyar. Air yang panas, timah, bensin itu semua keluar di atas, terbalik. Jadi seperti barang yang umum itu akan terjadi, saudara-saudara. Kemudian setelah bumi mengeluarkan isinya yang isi perutnya yang berat sudah tidak ada lagi. Manusia sudah dibongkar oleh dia. Sudah pada berserakan semuanya. Tidak tahu kemana. Semua bertanya-tanya, kenapa ini? Ada apa ini? Buat si kafir. Tapi kalau mukmin sudah tahu, ini kiamat. Fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Dan disinilah manusia ingat apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditemui apa yang harus ditemui? Liurau amalahu Diperlihatkan perbuatanmu. Bumi sendiri menyaksikan. Membongkar rahasia rahasia-rahasia kita. Dia mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, saya di tempat ini sekian sentimeter saya digunakan untuk zina oleh pulang dan pulang Tempat ini dipakai untuk judi tempat sebesar 50 meter persegi ini digunakan untuk zikrullah. Ini semua nanti menyaksikan. Menyaksikan perbuatan kita. Dan kesaksian yang tidak bisa ditolak. Tidak ada satu manusia akan mengatakan saksinya ini palsu ya Allah. Tidak akan bisa. Sebab Allah yang mem memberi kekuatan atau memberi kebulihan bumi buat, buat berbicara. Jadi tidak mungkin ini bumi bohong. Dan tidak mungkin ada yang membantah. Itu sebabnya sebagian ulama fikih mengatakan kalau sholat dua rakaat ba'diyatul isya habis itu mau sholat witir ganti tempat ganti tempat jadi tidak di satu tempat sedapat-dapatnya pindah tempat jadi kalau sholat di sini rakaatnya, ba'diyah witir di sini apa sebab? Sebab tempat-tempat ini nanti akan menyaksikan. Ya Allah, pada tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, saya digunakan oleh si A sholat di sini. Dan ini juga berbicara. Dapat banyak saksi yang meringankan kita punya ketakutan. Buat si mukmin kesaksian bumi untuk dia karena dia berbuat baik menggembirakan. Juga sebaliknya mukmin pun jadi siapapun dia kalau dia berbuat durjana dan maksiat di atas bumi bumi menyaksikan ya Allah tempat ini digunakan oleh fulan ini saya digunakan untuk itu untuk perbuatan maksiat untuk perbuatan minum dan seterusnya itu hadithu akhbarah. apa sebab ya sebab Allah menyuruh dia bi anna rabbaka awhalaha jadi coba kita dengar sekali lagi ayat ini. Kita baca dengan pelan-pelan merasa-rasakan isinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum Mas manusia waktu itu ber, pada berlari-larian berberondong-berondong tidak tahu kemana dia dengar ini suara dengan melihat tanah seperti ada yang membaliknya dengan mesin dia sudah tidak tenang dia tahu sudah tahu bahwa dia akan digiring untuk melihat amalannya. Untuk melihat satu suasana tidak ada ampun buat satu amal yang tidak dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Waktu itu, waktu zaman sahabat orang mengumpamakan dzarrah ini ya semut. Atau seperti sebesar nyamuk. Siapa yang berbuat sebesar semut kebaikan akan diganjar kebaikan barang siapa berbuat kejahatan sebesar semut akan dibalas waktu itu tafsirannya tafsiran semut itu sudah dianggap paling kecilnya benda tapi di zaman sekarang di hujung abad ke-14 Hijriah ini orang menafsirkan zarrah itu atom masani'ud dzarrah artinya reaktor-reaktor atom begitu bahasa Arabnya jadi zarah itu sekarang Quran ditafsirkan oleh ilmu pengetahuan sekarang dengan zarah itu atom dulu zarah itu bisa dilihat dengan mata sekarang atom ini dengan mikroskop pun tidak bisa dilihat jadi mesti ada mikroskop istimewa. Namanya elektronik, mikroskop baru melihat atom. Sampai begitu kecil akan terhitung, akan diperlihatkan kepada kita. Di hari-hari balasan seperti itu. Nah sekarang saudara-saudara, apa kita bisa membayangkan hari itu akan terjadi apa belum? Kalau belum, demi kebenaran Al-Quran, Hendaknya kita pada malam ini merenungkan bahwa hari itu akan terjadi. Hari itu orang sudah tidak melihat orang. Ayah tidak kenal pada anaknya dan tidak kenal pada istrinya. Seorang istri sudah tidak kenal lagi pada suaminya. Bukan tidak kenal, tidak tahu bahwa ini suaminya, tetapi takut. Sampai tidak ada kesempatan untuk menegur. Tidak ada kesempatan untuk menoleh. Seperti seorang yang tenggelam Saudara bisa bayangkan seorang yang tenggelam atau seorang yang kena musibah kebakaran, dia sudah tidak melihat anak, tidak melihatnya, Dia melompat dari jendela. Begitulah kira-kira hari itu. Kita harus bisa membayangkan itu. Sebab dengan demikian, saudara-saudara, kita akan bisa menghitung langkah kita. Kita akan bisa berhati-hati menghadapi zaman yang hampir habis buat umur kita dan semakin dekat pada hari kiamat itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara barang siapa berbuat amal sebesar atom kebaikan akan dibalas akan dia lihat balasannya dan sebaliknya barang siapa berbuat kejahatan sebesar biji atom kejahatan akan dibalas lantas kedua kita harus bersiap sedia memperbanyak jumlah apa-apa yang akan diperlihatkan kepada kita itu kita harus memperbanyak jumlahnya amalan baik yang nanti kita akan diperlihatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala liyurau a'malahum yang sampai sekarang diantara kita menumpuk perbuatan maksiat harus di stop dicuci dulu dia harus mengadakan pemberesan dengan Allah Subhanahu wa taala dia harus selesaikan itu dengan Allah kemudian dia bertekad untuk tidak berbuat lagi maksiat sebab zarrah akan dihitung Masyarakat muslimin kalau kita sudah melihat kebakaran, kita tahu bahwa manusia berlarian sana sini, kita sudah bisa merasa kesian kepada mereka itu. Apalagi kalau kita mengalami ini hari kiamat, idza zulzilatil ard. Tidak ada tempat di bumi yang bisa merupakan tempat selamat. Jadi tidak ada tempat pelarian. Lapangan-lapangan terbang sudah tidak bisa dipakai. Laut tidak bisa dijalani oleh kapal. Perahu-perahu sudah pada tenggelam terbalik semuanya dan dikeluarkan pula oleh mulut bumi oleh perut bumi tidak ada tempat yang bisa dilintasi oleh orang orang itu lari hilir mudik seperti dia jalan di dalam lumpur yang dalam tidak bisa jalan sudah bisa bayangkan hal ini kalau sudah bisa kita bayangkan itu apa yang harus kita siapkan untuk detik-detik itu inilah pertanyaan kita kalau kita membaca ayat ini dengan penuh ketenangan dan keheningan. Kalau kita sudah membayangkan, dan memang itulah harusnya seorang mukmin membayangkan itu. Karenanya Allah tidak membiarkan kita tidak mengingat hal ini. Diberitahu, ini nanti akan kamu alami wahai umat manusia. Lalu ketahuilah bahwa kamu harus berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk menemui hari itu. Kata sebagian ulama ketakutan manusia juga berbeda. Orang yang tidak banyak maksiatnya tidak banyak takutnya. Sebab dia tahu apa yang akan diperlihatkan kepadanya ini, fa insya Allah banyak yang baik, banyak yang mengembirakan. Sejak dia masuk dalam kubur, dia sudah diberitahu bahwa insya Allah Taala pintu surga sudah kelihatan. Dunia bergoncang, dia kaget saja tapi tidak setakut orang yang banyak maksiatnya. Orang yang banyak maksiatnya tidak setakut orang yang syirik. Orang yang syirik tidak takut lagi maksiat daripada orang yang mulhid sama sekali. Tidak percaya adanya Allah. Manusia-manusia inilah tingkat yang paling takut. Paling tidak bisa dibayangkan apa orangnya itu. Bagaimana mukanya. Bagaimana matanya. Bagaimana hidungnya orang seperti itu. Waliyad billah min Sungguh mengerikan saudara-saudara. Innama yatadhakkaru ulul albab. Memang Allah Swt berfirman, yang ingat seperti ini hanya orang-orang yang diberi oleh Allah akal yang sempurna dan pikiran yang waras. Ingat kepada ini. Ma'asyiral muslimin yang kedua. Judulnya contoh suatu suatu pendidikan eh, kejiwaan. Saudara-saudara, sudah lama kita berbicara tentang pendidikan. Sudah lama kita berbicara tentang bagaimana kita memelihara anak. Di zaman seperti sekarang, bagaimana sampai kepada pendidikan jasmani dan rohani. Tetapi di sini ada satu hadis sahih riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mempercontohkan suatu fatsal-fatsal dalam pendidikan kejiwaan sebagai yang Anda lihat dalam hadis ini terdiri daripada delapan fatsal delapan alinea ceritanya begini Ibnu Abbas pada satu waktu Ardafani Rasulullah SAW berkata saya digoncengkan oleh Rasulullah SAW di belakangnya kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah SAW ataukah himar ataukah unta Ibnu Abbas waktu itu anak yang masih kira-kira berumur belasan tahun 11 atau 12 tahun didudukkan oleh Rasulullah SAW di belakangnya di tengah ini kendaraan berjalan Rasulullah SAW tidak melepaskan kesempatan melihat satu belia anak yang masih baru mau balik ini dibiarkan tidak diberi kesempatan tidak diberi nasihat tapi kesempatan itu dipergunakan oleh Rasulullah SAW sebaik-baiknya maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala ingat seketika itu dan diriwayatkan hadisnya yaitu ini Rasulullah SAW berkata kepada saya, Ya ulam, wahai belia, yakni anak yang masih belum dewasa penuh, yakni di bawah 20 tahun. Kalau 20 tahun sudah namanya pemuda, muda, ini di bawah lagi, belia. Ya ulam, ihfazillah yahfazka. Hei anak, peliharalah Allah Ingatlah selalu akan tugas kewajibanmu pada Allah. Nanti ia akan memelihara dan menjaga. Apa yang dimaksud dengan menjaga jaga Allah ini? Jagalah kewajibanmu terhadap Allah. Jagalah batas-batas larangan dan batas-batas perintahnya. Jangan kau langgar jagalah apa yang kau diberi olehnya badanmu sehatmu nikmat dan rezekimu jagalah baik-baik dalam penggunaannya supaya itu semua tidak dicabut oleh Allah karena engkau tidak tahu memelihara nikmat itu Saudara tahu saudara-saudara, jangan kaget anak muda yang bisa jaga dia punya badan tidak dipakai maksiat itu anak muda awet badan seperti mobil yang ulinya tidak kurang bensinnya tidak pernah kering itu mesinnya awet tanya orang-orang yang mengerti mengendarai mobil dan pemuda sejak umur kecil dia menjaga badannya daripada maksiat dia menjaga kekuatan badannya tidak diboroskan di dalam maksiat maka Allah nanti kalau ini anak besar kekuatan badannya matanya telinganya ingatannya tetap awet ada orang umur 103 tahun dan kebetulan saya sendiri menangi orang itu membaca Quran hafat tidak kurang satu huruf Jangankan kata orang pekun atau nyanyok, Nah, Nahu itu ingat. Kalau kita baca keliru ditegur. Kamu keliru. Betulnya begini. Semua apa yang melekat pada dirinya di waktu umur 17 tahun masih melekat sampai 104 tahun mata melihat Al-Quran tidak pakai kacamata. Kita sekarang sudah pakai kacamata. Lah kalau kita punya mata misalnya, kita pakai untuk nonton bioskop, belah, nonton TV, sudah jelas terapas ini mata. Ihfazillah, yahfazka. Ini menjaga Allah. Menjaga barang yang diberikan kepadamu oleh Allah berarti kamu menjaga Allah menjaga perasaan yang memberi itu menjaga itu artinya hefok cara Arabnya ya hefok jadi semua sudah itu sampai inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula dalam hadis yang sahih al istihya'u min Allah Malu daripada Allah itu kalau anda bisa menjaga kepala seisinya. Termasuk mata, telinga, hidung, lidah, dan seterusnya. Dan perut seisinya. Itu namanya malu pada Allah. Itu menjaga. Kalau tidak bisa menjaga ini, tunggu saja nanti hasilnya. Hasil keteledoran kita menjaga itu. Lihat bagaimana terapasnya nanti atau dimacetkan oleh Allah seketika itu. Juga di, termasuk ihfazillah dalam perutmu. Dalam mengisi perutmu, jagalah Allah, jangan kau isi dia dengan barang yang haram. Minuman yang haram. Tapi kata sebagian ulama tasawuf, yang paling penting anda jaga, yang paling penting anda jaga, dengar baik-baik, yang paling penting anda jaga, dua, lidah dan farji. Maaf, maaf. Sampai ada hadis Rasulullah SAW menentang sahabatnya, hei eh, sahabatku, coba siapa yang sanggup menjaga lidahnya tidak dipakai untuk maksiat dan menjaga kemaluan dan farjinya tidak dipakai maksiat saya jamin dia masuk surga. Dalam hadis yang sahih. Sampai begitu sudah top ini. Lah sekarang suara Rasulullah SAW itu berulang kembali. Saya bacakan pada saudara-saudara. Bukan saya, bukan Husain Al-Habsyi yang menjamin saudara masuk surga. Saya tidak berani menjamin, saya sendiri tidak tahu di mana saya punya tempat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ayo siapa yang menjamin? Ayo angkat tangan. Siapa yang menjaga lidahnya yang tidak dipakai untuk maksiat? Farjinya tidak dipakai untuk maksiat. Nabi Muhammad SAW menjamin dia masuk surga. Letter labnya hadis berbunyi sebagai berikut. Man yadman li ma baina fakkai wa ma baina fakhidhih adman lahul jannah. Sadaqa Rasulullah SAW. Siapa yang menjamin benda yang bergerak di antara dua rahangnya ini tidak digunakan melainkan untuk yang diridhai oleh Allah. Dan siapa menjamin bahwa benda yang dicela kedua pahanya itu tidak dipakai kecuali yang diridhai oleh Allah, maka aku jamin dia masuk surga. Siapa sekarang mau kepingin masuk surga, inilah jalannya. Sebetulnya mudah. Tidak sampai Rasulullah SAW mengatakan lidahmu copotan supaya tidak dipakai sama sekali tidak alhamdulillah kita bisa pakai dalam zikir kita bisa berpakai dalam macam-macam berbicara yang baik tapi dusta riba rasanya orang riba fitnah itu jangan ini yang dilarang oleh Allah dan kalau kita dilarang menggunakan alat yang lain itu untuk bermaksiat maka kita di, dikasih izin untuk kawin Alhamdulillah tidak sampai tidak digunakan tapi diridhai oleh Allah ini cuma ujian saja saudara-saudara ini satu pertanyaan-pertanyaan ujian saja bisa menjawab kuat mempunyai kesabaran apa tidak kalau tidak Rasulullah tidak menjamin kita masuk surga bahkan kita pun harus tahu bahwa Allah akan menyiksa kita kalau sudah kena siksa kita tidak kuat Nanti saya akan terangkan. Seorang gadis mentang-mentang melihat badannya baik, Jadi ini sebetulnya bukan kena Ibn Abbas Tok ini ini kena tiap belia, tiap pemuda. Mulai kamu muda, kamu harus jaga Allah. Itu lenggang-lenggang jalan semaunya. Buka aurat, tidak peduli. ditegor tidak mempan. Disindir, tidak ngerti. Betul-betul dia mempunyai rai tembok, kata orang sini. Tahu-tahu kena cacar. Dua minggu sudah jadi burik, nangis dia. Walayat atau kena matanya ciplos, nangis dia. Mau kemana dia? Apa gunanya dia nangis? Sebab dia tidak memelihara Allah. Kena sebet satu kali saja dia nelbo. Sudah tidak akan pameran. Di saat itu dia berusaha mencari kodum. Tapi wahai, sudah kaset. Orang dikasih kekayaan. Malah dia pakai untuk ambil perempuannya orang dipakai buat zina, dipakai buat jor-joran, dipakai buat judi, dipakai untuk itu, dipakai buat pesta weski-weskian. Tahu-tahu disebet sama Allah SWT, dagangannya macet, tahu-tahu dia kiri, maaf maaf. Terus dia kelunuk-kelunuk pergi masjid. Etika pakai kopiah putih, sholat tahiyatul masjid duduk di sofa awal. Labi yang coba ini lah, ah, lah, lah bagus. Ini semuanya hamba Allah yang tidak tahu yahfazillah. Lihat ini pendidik yang terbesar di dunia Muhammad SAW alaihi wasallam mengatakan kepada misalannya eh fadillah, eh fadillah, eh fadillah. Kau tidak bakal lari daripada dia. Kau kalau tidak menjaga dia, dia nanti akan tahu bagaimana menjadikan kau kalap dan gelisah. Hati-hati. Jangan sok mentang-mentang menantang Allah. Yang malu kepada Allah nikmatnya Allah tidak kurang-kurang dan paling puncaknya musibat kalau sudah perempuan yang tidak tahu bagaimana mengenal Allah perempuan sudah tidak bisa menjaga Allah ini dunia akan bangkrut saya bisa membuktikan bahwa semua yang dilakukan oleh laki-laki sebenarnya satu reaksi dan tidak sebesar yang dilakukan oleh perempuan dan jangan salahkan Rasulullah SAW mau mengatakan Ra'aitun nar Fawajadtu aksara ahlihan nisa Ini manusia kelihatan semua Dia bilang saya menyaksikan neraka Namun saya lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan Jangan kamu paidu Rasulullah SAW Jangan kamu salahkan Kamu mesti lihat sekarang akibat-akibat ini apa Kau ibu sudah tidak kerasan di rumah. Anak-anak semua pure semuanya. Jadilah masyarakat, maaf maaf, masyarakat teranjalan. Masyarakat acak-acakan. Ugal-ugalan. Tidak malu cumbu-cumbuan di muka orang. Mungkin 12, 13 tahun lagi sudah tidak malu cium-ciuman di muka orang di strata. Dan lebih sebentar lagi sudah mungkin dipraktekkanlah hayawanisme secara 100%. Kalau ini tidak cegah, tidak cepat-cepat kita cegah. Kalau tidak ada manusia yang yakmur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Berapa kecelakaan sekarang ini? Berapa dunia ini punya kesusahan karena perempuan tidak ada di tempatnya lagi. Maka itu sebab-sebabnya harus kita tutup antara sebab-sebab menjadikan perempuan seperti sekarang ini adalah kemidi, TV, film-film, majalah-majalah seperti Faria dan majalah-majalah Semi, Cabul dan lain-lainnya. Dulu sudah saudara saya tahu beberapa teman di dusun-dusun itu tekun. <coughs> Sekarang di dusun-dusun mau beli pitek. Untuk memerahkan kukunya dan untuk pakai bibir merah itu sekarang. Buat apa itu? Dia beli itu kalau tidak dipamerkan. Jadi di disinilah mamba al-fasad. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfazillah, ihfazillah. Wahfazu aimanakum sampai sumpah kita juga disuruh kita jaga. Hati-hati. Jangan sumpah palsu. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, eh ihfazillah tajidhu amamak. Tajidhu tujaha. Hati-hati dan ingatlah engkau pada Allah selalu. Nanti engkau akan menjumpai dia di hadapanmu. Kapan? Di saat kesulitan sedang kamu hadapi. Nanti Allah akan turun tangan membereskan segala-galanya. Banyak orang akan di, di, di, dilanda oleh kesedihan. Banyak orang akan mengenai musibah tetapi itu nanti akan di switch oleh Allah sehingga kita tidak berasa sebab Allah membantu kita mungkin kita dalam saat-saat mempunyai kebutuhan orang datang akan membantu itu semuanya Allah yang menggerakkan berkat kita pelihara perintahnya pelihara tidak menerjang larangannya pelihara hawa nafsu itu semuanya saudara-saudara beres dunia kita aman tenang dan seterusnya yang ketiga ta'arraf ilallah di firraha ya'rifka fi syiddah coba-cobalah engkau kenal-kenalkan dirimu kepada Allah kenalilah Allah dalam saat engkau jaya dalam saat engkau makmur fulusmu masih banyak kedudukanmu masih baik Kenalilah Allah di saat itu. Jangan terus lupa daratan. Ada orang yang dikatakan oleh Allah nasu nasullah faansahum anfusahum. Mereka lupa pada diri sendiri. Karena dia kira bahwa harta yang dia miliki adalah cukup untuk tujuh turunan. Tahu-tahu tidak sampai dia mati melainkan dia sudah ngemis. Ini faham banyak melanda orang-orang yang tidak banyak ngaji. Tidak tahu kepada Allah. Tidak tahu tauhid. Tidak tahu konsekuensinya tauhid. Orang muwahhid itu dia tahu, dia memiliki harta karun pun dia tahu bahwa ini daripada Allah dan dia tidak akan simpan melainkan yang penting untuk dia dan keturunannya, yang lain dia sedekahkan. Itu orang ngaji. Kalau itu sudah menjadi takabur, wah saya kaya, saya tidak takut. Lantas anak-anaknya juga belajarnya tidak seberapa karena dia tahu ayahnya kaya. Tidak peduli. Itu masyarakat malah semakin bejat. Tidak lama itu orang diputar oleh Allah Swt sudah tidak punya. Berapa kali saya bilang saya kenal beberapa teman, teman sendiri dalam satu sekolah dengan saya. Hidup bersama saya masih kecil akhirnya dia menerima warisan dia kaya tapi lam yashkurillah tidak syukur pada Allah tidak menjaga tidak memelihara Allah dalam perintah dan larangannya hari ini dia tidak punya satu rumah pun demi yang menciptakan kita semua tidak punya satu rumah menumpang rumah orang saya kalau melihat itu cerita saya mungkin tidak percaya mengingat kekayaannya. Dan saya kenal satu orang di zaman normal dulu dia dapat 10 ribu rupiah khulden 10 ribu dari sewa-sewa rumah tunjungan di mana-mana hari ini tidak punya apa-apa kosong nol sebesar gajah apa sebab lam yahfadillah tidak kenal pada Allah waktu senang. Maka itu Ibn Abbas dinasihati ta'arraf ilallahi farraha yaarifka fi syiddah. Eh, nanti kau juga ada masa sulit. Kalau kau tidak kenal-kenal kepada Allah, tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat, tidak pernah menghadap kiblat, nanti kau kaget. Di saat kau sudah waktunya menangis, mencari, tidak dapat bantuan kecuali daripada Allah. واعلم أن ما أخطأك lam yakun liyusibak ketahuilah bahwa sesuatu yang bukan untukmu bukan bagianmu tidak akan dapat sampai kepadamu ada orang yang tidak kenal pada Allah dia luput dapat keuntungan dia mau tutup satu barang katanya wah sudah terjual dia sedih seakan-akan dia itu sudah menentukan takdir. Padahal itu bukan saluran untuk dia. Jadi sudah jelas tidak bisa sampai kepadanya. Biar seluruh dunia jadi maklarnya tidak mungkin sampai. Biar yang punya itu kasih sama dia mungkin tidak sampai di tangannya. Saya bukan untuk dia. Tetapi yang untuk engkau, wama asabak. Apakah itu segala kebaikan apa tidak baik itu mesti sampai kalau sudah takdir sampai itu tidak bisa dibantah sedang yang harus mengenai engkau tak ada yang dapat meluputkannya itu ada barang mau dijual orang yang beli itu akan dapat keuntungan semua orang kejar semua tidak dapat tahu-tahu jatuh pada tangan si A yang tidak terlalu ngejar ini sering terjadi di dunia. Ini namanya wa'alam annama asabat lam yakun yukhtia. Dunia ini kalau berusaha supaya saya sakit, tidak akan bisa sakit kecuali kalau itu sakit sudah ditakdirkan oleh Allah. Dunia mengusahakan supaya saya sembuh. Saya tidak akan sembuh kalau tidak sembuh itu memang ditakdirkan oleh Allah. Ini pasti dan harus diyakini oleh seorang muslim dan mukmin. Jika tidak demikian, iman kita masih kurang orang sempurna wa'alam anna nasra ma'as sabr sabar itu apa sih sabar itu tahan derita itu namanya sabar tahan derita tanpa ngersuro tanpa mengusik-usik masalah Allah dan takdir ada orang tahan derita tetapi mulutnya saban hari berbicara kanan kiri aku iki opo ya aku iki anakku ake sami ini bayaranku itu namanya tidak sabar itu itu sudah mengadukan Allah Ta'ala kepada teman-temannya sendiri seakan-akan Allah SWT itu keliru ya opo ya aku iki dianiyo ya karo Tuhan Subhanahu wa taala kayak gitu tapi dia tidak bicara begitu itu salah itu bukan sabar Sabar itu tidak menahan diri. Tahan derita tanpa ngersuloh, tanpa sambat. Dan ini masalah yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan بإذن wallahu ma'asabirin orang yang betul-betul percaya bahwa akan bertemu dengan Allah berkata berapa banyak umat yang sedikit mengalahkan umat yang besar dengan takdir Allah dan Allah adalah beserta orang-orang yang sabar saudara-saudara Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Benggolan, benggolan suku Bani Abs. Dengan dengan apa kamu perang dengan manusia ini? Apa yang menjadikan kamu jaya terus? Jawab mereka sabar. Kami waktu derita dalam perang itu kami sabar. Kami pegang hawa nafsu kita untuk lari, untuk cepat men men mendapat kemenangan. Itu kami ladeni itu dengan sepenuhnya. Sehingga kami selalu menang ma'asyiral muslimin sabar yang paling berat adalah sabar mujahadatun nafs sabar yang paling berat adalah sabar mengekang hawa nafsu sudah tahu saudara-saudara apa belum ini sabar yang paling berat saudara bisa sabar sakit saudara bisa sabar kehilangan anak meninggal tapi saudara belum tentu sabar bisa mengekak hawa nafsu mujahadah ini yang paling berat Barang siapa yang sabar, dia nanti akan menang. Menang kepada siapa? Menang kepada setan. Kalau dia menang terhadap setan, dia oh, sudah manusia kamil. Dan siapa yang tidak sabar? Tidak sabar, dia tidak serantan di rumah. Kalau dia perempuan, dia kepingin cepat-cepat keluar. Dia kepingin cepat-cepat dapat jalan. Akhirnya keluarlah. Gak sabar. Di sini perlu mujahadah nafsu. Coba setelan hawa nafsumu itu supaya cocok dengan yang dimaukan oleh Nabi Muhammad. Nanti kita merasakan lezatnya hidup. Tiap kita akan dapat jodoh. Tidak ada manusia yang tidak ada jodohnya. Pasti dengan takdir Allah. Sabar sampai menunggu waktunya itu lebih afdol. daripada kita memamerkan lalu orang malah memandang kita rendah. Kalau tidak sebelumnya itu kita sudah disebet oleh Allah, jatuh sakit. <coughs> Kena malaria, tarciana misalnya, atau malaria tropika, nyangkut utak sudah gila. Sudah, tidak ada manfaatnya lagi. La jamal wala syai. Tidak ada satu orang mau, satu orang perempuan yang begitu cantik tetapi gila walaupun dia pula tambah kaya lagi. Gila dan kaya, tidak ada orang mau. Sebelumnya ke situ, marilah kita hati-hati. Nahfadillah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kata Sayyidina Rasulullah SAW. Wa'alam, anna nasra ma'as sabr. Wa al-faraja ma'al karb. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu bergandengan dengan kesabaran. So tidak ada kemenangan kalau tidak ada kesabaran. Kalau orang sudah sabar, berarti sudah topnya sabar, pasti sesuatu itu akan datang, yaitu kemenangan. Coba ikuti terus ini batas kesabaran, sampai kepada batas nanti kita akan kelihatan Inilah garis demarkasinya kemenangan. Dan saya sudah melintasi kemenangan. Misalnya seorang pemuda, puasa. Dia tahu dia kepingin buka puasa jam 10. Kata dia tidak, belum waktunya. Sabar terus. Tahu-tahu dia sudah sebentar lagi sudah tahu-tahu jam setengah dua. Sabar terus, belum waktunya. Sampai tidak berasa sudah buka puasa. Sudah kedengaran suara adzan berkumandang dan dia terus senang. Batas dia, kesabarannya sampai di situ. Dia atur sampai dia sampai ke situ. Tidak patah tengah jalan. Begitu juga seorang pemuda. Dia pegang dirinya, dia pegang syahwatnya sampai pada batas di mana dia betul-betul dapat jodoh. Waktu itu dia senang Sebab dia alhamdulillah tidak pernah memakai apa yang diberikan oleh Allah ini kepada keja dengan uh, ke arah kejahatan dan maksiat. Girangnya dia bukan main. Perempuan pun demikian. Itu yang dikatakan perkawinan yang mempunyai akibat kesenangan dan kelezatan hidup. Bukan orang yang sudah pernah mengatakan pada dirinya, ah saya sudah bosan itu, baru dia kawin. Ini namanya per orang yang tidak pernah memegang kesabarannya. Nanti kepada kawin ini pun dia akan lepaskan. Tidak juga sabar dia ngempet hawa nafsunya terhadap yang lain. Dan begitulah, begitu terus-terusnya. Itu sebabnya Imam Ghazali mengatakan pemuda harus kamu jaga, pemudi harus kamu jaga. Kalau sudah sampai 24 tahun tidak pernah mengerjakan maksiat, maka insya Allah dia tidak mengerjakan maksiat. Sabar memelihara, sabar mengatur langkah pemuda itu. Wa anna faraja ma'al karb dan kemana kelapa dan kelepasan itu selalu berdampingan dengan derita dan keresahan. Bagaimana kita bisa merasakan kelepasan? Faraj. Kalau kita tidak terkena karb lebih dahulu, mesti kita kena karb baru kita tahu rasanya nikmatnya faraj. Orang dalam kesulitan tidak dapat pekerjaan, dia sabar. Dia tidak mencuri. Dia tidak utang lalu dia tidak bayar. Dia tidak ngersulo, dia tidak maki sana maki sini. Tetapi sampai batas sabarnya itu dapat pekerjaan. Sesudah ia dapat pekerjaan, maka dia senang dan lega. Pasti dia dapat pekerjaan wa anna ma'al usri yusra. Penutupnya, eh Ibnu Abbas ketahuilah bahwa segala ingatlah bahwa kesulitan akan disusul dengan kelonggaran. Tidak ada tidak, malah dalam hadis yang lain andai kata kesulitan itu merupakan sesuatu yang masuk dalam lubang maka kelonggaran itu akan mengejar masuk juga dalam lubang itu sampai mengeluarkan kesulitan itu. Begitu dalam satu misal hadis yang lain. Lau anna syiddata dakhala juhran la dakhala al-yusru dalika al-juhr hatta yukhrijaha. Saudara-saudara, saya kira sudah sampai akhir penjelasan kesimpulan kita harus mengetahui bahwa derita yang dialami oleh kaum muslimin dan kaum mukminin di mana-mana merupakan seperti api <coughs> yang memurnikan emasnya. Ini dimasak emas kita ini. Supaya kita betul-betul menjadi murni kalau kita bisa sabar. Kalau kita bisa menge mengekang, menguasai hawa nafsu kita. Kedua, ingatlah bahwa oh, kita akan masuk pada hari di mana tidak ada siang lagi dan tidak ada malam lagi, yaitu hari kiamat. Hari itu dimulai dengan kegoncangan yang maha dahsyat, sudah tidak ada malam. Kalau kegoncangan itu sampai malam, maka tidak ada siang lagi. Sudah habis, penutup siang dan malam di dunia. Matahari sudah berbalik. Sebelumnya itu matahari sudah terbit daripada barat. Itu tanda-tandanya. Nanti akan banyak tanda-tanda hari kiamat. Tapi ini sudah kejadiannya. Penutup hari di dunia. Ingat bahwa kita akan mengalami itu. Untuk itu kita tidak usah takut. Tetapi kita harus bersedia bekal untuk hari itu. Sekian saudara-saudara, mudah-mudahan kita bermanfaat daripada apa yang kita pelajari hari ini. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah. Allah. Bank ini sudah jelas. Ulama sedunia sudah memfatwakan bahwa itu adalah riba. Riba itu artinya uang bunga yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Tapi memang tidak dianggap apa-apa oleh syariat-syariat lain. Kalau sudah kita hukumkan haram, maka yang menghitung uang di bank, yang menulis, yang menjadi saksi, semua itu juga mendapat haram. Jadi la'anallahu akilar riba wa katibah wa syahidah. Allah melaknat orang yang memakan rente atau yang menulis bahwa saya dengan fulan misalnya menjadi saksi si A sama B makan riba. Ini saya dengan si A itu tadi haram. Sebab menjadi saksi atau menulis atau melihat dan tidak menegur dan seterusnya. Jelas ini. Bagaimana hadis berikut ini sahih atau dhaif dan apakah hadis ini terbatas dalam urusan ibadah saja yaitu man tapi fi ada mana ma laysa minhu Ini hadisnya sahih dan tidak mengenai batas ibadah saja, tapi yang lain juga. Jadi segala sesuatu yang merupakan sesuatu yang baru yang tidak cocok dengan pokok-pokok usul Quran dan hadis maka itu dikembalikan pada orang itu tidak diterima oleh Allah misalnya eh, halal bihalal pakai ada jabatan tangan perempuan dengan laki-laki ini tidak cocok dengan pokok-pokok usul agama maka ini di, tidak diterima oleh Allah tidak merupakan amal soleh tetapi sebaliknya hadis ini sahih bukan ibadah saja tetapi muamalah juga jelas saudara-saudara ah, sebelum kita tutup perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan suatu hadis yang bunyinya la in ila qabil Lasumanna tasu'a wa asyura. Besok ini tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa hari besok itu. Tak lain karena hari besok ini merupakan hari yang dicatat kemenangan-kemenangan kaum muslimin dan para nabi-nabi pada hari Ashura ini. Sampai orang Yahudi pun puasa hari Ashura. Namun Rasulullah SAW bilang, kamu jangan puasa cuma 10 Muharram saja, tapi puasa 9 supaya kamu tidak eh, menyamai, menyerupai orang Yahudi. Jadi kita dianjurkan juga puasa bulan ini pada tanggal 9 dan 10-nya. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa melintasi Laut Merah mengalahkan Firaun pada Ashra, Ashura. Isa diselamatkan oleh Allah daripada tangan Bani Israel di bulan Ashura, di hari Ashura itu. Dan begitulah dicatat oleh sejarah ini kemenangan besar. Mudah-mudahan saya sendiri menganggap bahwa Ashura tahun ini insya Allah merupakan Ashura yang ber, ber, berbarakah Kalau kita umat Islam mau prihatin Artinya mulai bulan ini kita harus nahfadullah. Saya biasanya kemenangan itu datangnya kalau Allah dipelihara dalam perintah dan larangannya. Tidak mungkin Allah akan memenangkan hamba-hambanya yang melanggar perintahnya. Tidak mungkin suatu guru akan meluluskan seorang murid yang kertas ujiannya dirobek-robek tidak dijawab. Ya sudah jelas, kita tidak akan menang-menang kalau kita begini terus. Saya bilang mas alat kecil-kecil saja kita sudah tidak punya apa-apa. Tulisan kita pakai tulisan Latin. Huruf Al-Quran kita sampingkan. Coba. Pakaian sudah kita tidak pernah kenal pakaian Islam itu yang bagaimana. Tanya pun tidak sudi. Lantas, apa yang kita pakai sekarang ini, sudah-sudah Pray, pray hari Ahad hari yang dari dulu mula ini praynya orang-orang Kristen karena mereka mau toto-toto pergi gereja. Dulu tuan-tuan besar Belanda waktu menjajah kita hari Ahad ya tutup semua pabrik-pabrik. Sebab mereka Belanda-Belanda itu mau pergi gereja. Lah kalau hari ini kita juga ah pray hari Ahad ya saking kebacutnya kita. Lah kita pray hari Jumat. Betul saudara-saudara? Kita pergi ngantarkan jenazah di desa-desa itu nanti di belakangnya ada bendera palang merah. Salib. Jadi ini mayit ini diantarkan dengan salib. Salib Yunani itu, palang merah itu. Oh, you iya, close. Kenapa tidak diantarkan dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau bulan sabit merah? Sebab tidak ada larangan internasional kita memakai bulan sabit merah untuk rumah-rumah sakit Islam. Ini poliklinik-poliklinik kita ini. Islam Kenapa tidak pakai bulan sabit Islam? Kok pakai palang merah atau palang hijau? Ini karena kita cuma tiru-tiruan saja. Wa amma tanggalan sudah jangan jangan ta, jangan tanya lagi sudah. Hal-halnya habaib pakai tanggalan Masehi. Ya ini sekarang ini. Jadi semuanya ini saudara-saudara yang menyebabkan kita harus prihatin. Kita mesti kembali pada Allah Subhanahu wa untuk memenangkan agama Allah ini. Untuk memenangkan syariatnya, untuk memenangkan kita punya diri, kita punya kepribadian, kita punya peradaban. Orang kalau tidak punya kepribadian cuma niru sana niru sini tidak akan menang, saudara Betul, saudara-saudara? Jadi kita harus kembali kepada Allah. Konsekuen, kita pakai kita punya tanggalan, tidak pakai tanggalan lain. Kalau mau berhubungan dengan pemerintah, karena pemerintah masih memakai tanggalan umum, kita double. Islamnya kita taruh atas. Jadi 10 Muharram bertepatan dengan 10 Desember di bawah. Bukan sebaliknya. Ini satu percobaan. Kita mesti ingat sekarang tanggal berapa Muharram. Muharram, Muharram, bulan 1, bulan 1, Muharram, bulan 1, tanggal 9. Besok tanggal 10. Besok sunnah puasa. Itu mesti ingat terus. Saya dapat satu kiriman tanggalan, kalender. Daripada satu pondok pesantren besar, muslim. Demi Allah, bulan Islam satu digelapkan. Tidak ada Muharramnya. Tak buka satu Januari. satu Januari tanggal Islamnya tak periksa-periksa kecil sekali. Saya pakai kacamata baru lihat. Tahu-tahu dua safar. Jadi saya ini mesti membuka itu tanggalan menggelapkan satu bulan Muharram. Lah kalau dibilang iya sebab Muharram kantil pada tanggal Desember. Lambuk kantil kan lagi kembali ke situ. Kenapa? Ah, keberatan apa dia muat itu Muharram? Pondok besar, saudara-saudara. Dan ahli sunnah wal jamaah. Coba. Inilah yang perlu kita rubah, saudara-saudara. Ini Ashura, ini bulan kemenangan. Dan tidak ada kemenangan kalau kita tidak tunduk pada perintah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين يا رب